Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad karya Asy-Syaikh Al-'Allamah syarahnya ya, pensyarahnya Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Adapun Lum'atul I'tiqadnya karya siapa? Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah. Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih. Kita lihat terakhir kita ambil kemarin. Kemarin masih kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Kemudian na barakallahu fikum selanjutnya Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan kalamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Naam. Kemarin kurang sedikit kita baca dulu syarahnya Syekh Shalih Fauzan bawah itu. Halaman 48 bagian bawah barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ru'ah, "Fa nahnu nusaddiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa illam na'lam kayfiyat dzalik." Maka kita membenarkan Rasulullah SAW walaupun kita nggak tahu bagaimananya bentuknya mengenai hal tersebut. Paham belum? Jadi ketika Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia, seperti malam terakhir. Walaupun kita nggak tahu bagaimana turunnya, bentuknya kayak apa, wajib membenarkan. Paham ya? Nggak boleh membagaimanakan. Jangan-jangan turunnya seperti orang turun dari mimbar. Itu kalam yang batil. Paham ya? Kalam yang keliru. Mereka punya hujah, hujahnya palsu. Hujahnya tidak benar. Yaitu mereka menukilkan kisahnya Ibnu Batuta. Ibnu Batuta barakallahu fikum katanya ketika Nah, barakallahu fikum, Ibnu Battuta datang ke Damaskus. Nah, barakallahu fikum. Melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi khutbah Jumat di mimbar. Kemudian Syekhul Islam katanya memberikan gambaran Allah Taala turun ke langit dunia seperti turunku dari mimbar katanya. Paham ya? Ini pendapatnya enggak benar. Bahkan apa? Saat itu Syekhul Islam berada dalam penjara. Bagaimana dia mau ketemu? Faham ya itu kabarnya seperti itu sebutkan juga dibantah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau mensyarah kitab Lamiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya kisah Ibnu Batuta yang menggambarkan Syekhul Islam bahwasanya beliau menggambarkan turunnya Allah taala ke langit dunia seperti turunnya apa? E, beliau dari mimbarnya itu kalam yang batil, kisahnya tidak sahih. Paham ya? Bahkan Syekhul Islam paling anti yang namanya tasbih. Beliau paling anti yang namanya apa? Tasbih, menyerupakan dengan makhluknya. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ini tadi. Paham ya? Kita wajib membenarkan kabar yang sudah kabarkan walaupun kita tidak mengetahui kaifiahnya, bentuknya dalam masalah asma sifat. Nusaddiq li'annahu Rasulullah muballighun anillah azza wajal. Kita membenarkan dikarenakan beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian berupa syariat, aturan, perintah, fakhudhuh, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan seluruh yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkan. Ini dalil yang sangat kuat, akurat, menyentuh, pendek, simpel, padat, yaitu mengenai ittiba. Wajib kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun sahabat pun kalau sahabat itu beristihad, keliru istihadnya, jangan ngikutin istihadnya sahabat. Ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu contoh saja. Nah, fikum yang sering digembar gembarkan orang-orang yang apa? tidak bertanggung jawab. Mereka larinya malah kepada istihad sahabat. Ini kan istihad sahabat. Apa diantaranya? Masalah jenggot. Masalah jenggot kalau sudah satu genggam Nah, satu genggam ini diperhatikan dulu, sisanya itu boleh dirapikan katanya. Rapikan, dicukur, pendekkan, paham ya? Nah, kalau fikum, ada yang bentuknya kotak, ada yang bulat, segitiga, model-model. Itu adalah istihad sahabat. Paham ya? Bukan perintah dan bukan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perintah dari Rasulullah apa? qastus syawarib wa arhul liha. Syukurlah kumis-kumis kalian panjangkanlah apa? jenggot-jenggot kalian walaupun sampai ke pusar pun enggak masalah. Paham ya? Jangan diukur-ukur gini kemudian diratakan, paham ya? Allah musta'an. Sehingga antum enggak enggak asing kadang lihat orang-orang itu ya berjubah masalah jenggotnya kotak. Segi empat, mana pernah lihat itu ya? Di jalan tapi ya. Allah musta'an. Maksudnya kalau mengambil pendapat itu keliru. Kenapa enggak mengambil pendapat Rasulullah itu loh? Kalau orang berakal berpikir arahnya ke sana. Wah Rasulullah ini kok lebih tinggi mana dengan sahabat? Lebih tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, Utsman bin Affan beristihad adzan dua kali ketika hari Jumat. Utsman bin Affan enggak sembarangan, khalifah yang keberapa? Khalifah yang ketiga. Paham ya? Beliau beristihad adzan dua kali ketika Jumat. Namun Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, paham ya? azan sekali saja dalam Jumat itu. Paham ya? Nah, nah sekarang kita ngikutin siapa? Ngikutin ijtihad yang keliru atau ngikutin Rasulullah? Tentunya kita langsung larinya ke dalil yang sudah antum hafal. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan arahnya ke situ. Jangan ngayal kemudian alasannya ini kan istihad sahabat. Kenapa enggak ngikutin Rasulullah gitu loh? Orang berpikir itu loh. Iya juga ya, kenapa ikutin Rasulullah ya? Ikutin Rasulullah. Paham ya? Rasulullah itu di atasnya para sahabat. Bukan berarti kita menghina sahabat ya. Bukan berarti menghina sahabat. Sahabat tersebut ahlu istihad. Istihadnya benar dapat dua pahala. Kalau keliru dapat satu pahala. Nah kita yang cerdas di dalam melihat perselisihan khilafiyah yang sifatnya ada yang rojih, ada yang marzuh. Kita mengambil yang rojih, yang kuat. Sesuai dengan apa? Dalil. Berbeda kalau khilafnya tanah tanawur perselisihan yang masih bisa apa? ditoleran, khilaf tanawu', maka apa? al-amr wasi', perkaranya bebas. Jangan sampai saling hajar menghajar. Ada yang misalkan bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Silakan tafadhal. Mau irsal pun sami Allahu liman hamidah, tidak masalah. Paham ya? Jangan sampai gara-gara kayak gitu makanya merengut ketemu enggak salam. Antum kalau membaca istiftah Kata Allah ba'id ini Antum baca Allah berkabira katanya. Antum Muhammadiyah NU katanya. Allah musta'an. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Antum mau Allah ba'id tak tafadhal. Allah akbar tidak masalah. Dua-duanya sahih hadisnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak perlu saling apa hajar menghajar tadi karena apa khilafnya tanawwu. Khilaf yang bisa ditoleran di situ. Adapun khilaf perselisihan yang harus milih, ada yang rajih, ada yang marzuh. pilih yang rajih. Marzu itu lemah, roji itu kuat. Jangan milih mudahnya, milih yang kuat. Sesuai dengan dalil. Itu cara di dalam mensikapi apa? Permasalahan yang diperselisihkan para ulama bukan dibebaskan milih. Milih seenak saja, anak tidak. Milihlah yang benar. Milihlah pendapat yang kuat diiringi dengan dalil. Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, na barakallahu fikum kita semuanya hendaknya mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Kita sebagai pengikutnya juga jangan memperingati. Sahabat juga enggak ada. Abu Bakar Siddiq mengadakan tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi, enggak pernah. Paham ya? Umar Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Sirin, imam yang empat pun Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah enggak pernah dinukilkan mereka dengan tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi, enggak pernah. Karena Maulid Nabi itu muncul dari mana? Bukan dari para sahabat, dari salah satu oknum Fatimiyah, paham ya? pecahan-pecahan Syiah Rafidah dan semisalnya Ismailiyah, Fatimiyah. Nah, barakallahu fikum. Nam siapa itu namanya? Al-Qaddah itu ya. Maimun ya masalah ya. Nah, Maimun Al-Qaddah. Nah, barakallahu fikum itu nah barakallahu dari Bani Fatimiyah itu ya. Dalam artian dari kalangan apa? kelompok pecahan Yahud. Bentinya terhadap agama Islam luar biasa. Itu munculnya apa? Maulid Nabi kok dicontoh. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan? ada dua anak panah. Yang besar maulid Nabi. Taat atau maksiat? Gini anak panahnya. Kalau maksiat sudah tinggalkan haram nggak boleh. Kalau dia katakan taat, itu ketaatan. Rasulullah tahu nggak kalau itu ketaatan? Tanya lagi. Tahu? Kalau tahu Rasulullah ngabarkan kepada kita nggak? Ngabarkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Rasulullah ngabarkan tunjukkan mana buktinya. Eh? Dia nggak bisa tunjukkan mana buktinya, Enggak ada kan? Jadi ada Pertama kali gini kotaknya, Maulid Nabi. Ihtifal bi Maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Rasulullah. Di cabangnya dua anak panah. Bid'ah atau sunnah? Kalau bid'ah selesai haram enggak boleh dilakukan. Kalau dimakan sunnah, ketaatan katanya. Kalau itu sunnah dan ketaatan tahu enggak Rasulullah gitu loh. Kalau memperingati Maulid Nabi tahu enggak Rasulullah? Kalau dimakan tahu, kalau Rasulullah tahu, apakah Rasulullah pernah mengkabarkan kepada kita atau para sahabat? Kalau mereka mengatakan pernah, kalau mereka pernah ya, kalau pernah tunjukkan itu loh buktinya mana? Kul hatu burhanakum tingkun musadikin. Kalau dia mengatakan enggak pernah, kalau enggak pernah berarti antum nuduh Rasulullah itu menyembunyikan ilmu. Paham ya? Seperti itu. Jadi semuanya enggak ada dalilnya sebenarnya. Jadi kita enggak perlu ikut-ikutan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Falladzi la yusaddiq ar-rasul fi hadhil umur. Maka orang yang tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam permasalahan ini, masalah apa sih? Asma wa sifat. hiya a'dhamul umur yang mana itu termasuk permasalahan yang paling besarnya, paling agungnya wahiyal asma wa sifat. Kenapa kok ini paling agung paling besar? Di dalam ilmu akidah biasanya didahulukan pembahasan tauhid uluhiyah, ya enggak? rububiyah. Asma wa sifat kenapa diakhirkan? Karena banyak oknum-oknum kelompok sesat yang menyimpang di sini. Mulai dari apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Karamiyah, kemudian Al-Maturidiyah, Asy'ariyah, eh? dan Kullabiyah. Kelompok-kelompok sesat muncul di sini gitu loh. Asma sifat ini. Paham ya? Sudah kita lewati contohnya kemarin kan Jahmiyah mengatakan Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Mu'tazilah ngomong enggak. Allah Taala itu punya nama tapi enggak punya sifat katanya. Asy'ariyah muncul, kalian keliru berdua. Yang benar itu Allah telah punya nama, tidak punya sifat, tapi cuma tujuh. Allah Ustaz, itu Asyairah. Mengatakan punya nama, punya sifat cuma tujuh. Cuman berapa? Tujuh. Kita katakan kalian semua keliru. Yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat yang banyak yang kita tidak mengetahui jumlahnya berapa. Paham ya? Tidak mengetahui dengan adat muayyan itu tidak tahu. Paham ya? Yang kita ketahui adalah yang ada di dalam dalil itu pun apa? Untuk membatasinya, nah barakallahu fikum perlu penelitian kembali. Syekh Muhammad alaihi wasallam rahmatullahi alaih beliau punya karya bagus sekali itu. Kitabnya Al-Qawaidul Muslim. Al-Qawaidul Muslim bahas masalah asma wa sifat. Membahas masalah apa? Asma wa sifat. Beliau mengumpulkan di situ 99 nama yang disebutkan dalam hadis, bahkan lebih dari itu. Tapi beliau enggak batasinya. Enggak batasi bahwasanya nama Allah Taala cuma 99 enggak batasi. cuma mengumpulkan itu loh, dalil-dalil yang ada itu ini menunjukkan ini, ini menunjukkan ini. Paham ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam barakallahu fikum. Kesimpulannya, masalah asma wa sifat ini masalah yang besar. Li'annaha min al-aqidah, karena termasuk bagian akidah, keyakinan itu loh. Kalau orang enggak meyakini Allah Taala enggak punya kalau Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat, kalau manusia meyakini seperti itu bagaimana coba? Keliru. Justru Allah Ta'ala itu punya nama dan punya sifat. Yang paling inti dan menonjol, yang paling nampak dan tidak bisa kita ingkari apa? Mewujud. Ada. Paham ya? Kalau orang jahmiah kan mengatakan aneh dia. Allah Ta'ala itu ada enggak? Enggak mengatakan ada, enggak mengatakan enggak ada. Nah, terus bagaimana? Adanya Allah Ta'ala itu ada tanpa sifat, tanpa nama. Udah ada, udah ada gitu. Ya. Oh ya, ada atau enggak? Ada tapi enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Nah, terus gimana? Ada itu sendiri sifat bukan? Ada itu sifat. Sesuatu itu pasti punya sifat yang inti yaitu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham ya? Karena sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Paham ya? Kalau enggak ada berarti bukan apa? Sesuatu asyai sumia syai'an li'annahu mawjud. Fa idza kana laisa mawjudan fa laisa bisyai'. Paham ya? itu kaidahnya. Sesuatu dikatakan sesuatu karena ada gitu loh. Lah kok malah Allah telah ada enggak? Ada. Tapi nggak punya nama, punya sifat katanya. Ada itu sendiri sifat atau bukan itu loh. Allah mustahil. Sebenarnya tanah itu kontradiksi. Yang namanya ahli bid'ah dalal seringnya seperti itu. Kita lihat balhiya Nam barakallahu fikum sulbil hiya sulbul nam sulabul aqidah. Bahkan yang namanya pembahasan asma wa sifat, masalah asma wa sifat itu adalah tulang punggungnya intinya daripada apa? Daripada akidah ini. Paham tidak? ya? Nah, paling intinya adalah asma wa sifat ini diantaranya. Falladhi la yusaddiq ar-rasul fiha la yakunu muti'an lir-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang tidak membenarkan Rasulullah dalam masalah asma wa sifat, maka dia tidak dikatakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia punya jaket di belakang dari sahabat Jamura, jamaah muji rasul. Allahu musta'an. Tapi dia mengingkari istiwa. Allah Taala istiwa. Kalau istiwa berarti gimana berarti? Allah Taala berarti membutuhkan tempat. Kalau Allah Taala membutuhkan tempat, berarti Allah Taala diliputi. Dan nggak mungkin Allah Taala diliputi. Pikirkan, bayangkan bolak-balik bolak-balik. Padahal jelasnya para ulama, makna istiwa itu apa? Al-ulu wal irtifa. Meninggi di atas asdah. Meninggi yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi punya tempatnya. enggak? Ewa, itu perlu perhatikan di suatu tempat satu sisi atau tidak kita katakan tanya dulu antum memaksudkan dengan sisi tempat itu apa yang dimaksud? kalau tempat yang meliputi Allah Taala tidak tapi kalau tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu naam paham ya itu namanya dirinci karena terkadang mereka mendatangkan kalam yang global gitu loh untuk apa menjegal atau untuk menipu sunnah paham ya kita katakan rinci dulu atau menginginkan Allah Taala di suatu arah itu arah yang bagaimana arah yang Allah Taala diliputi atau bagaimana? Kalau arah yang Allah Taala diliputi dan makhluknya tidak. Tapi kalau arah yang Allah Taala meliputi segala sesuatu na'am. Paham ya? Seperti itu. Itulah pikiran orang-orang ahli bid'ah dalal yang mereka mengatakan cinta Rasul, eh, nam cinta Nabi, tapi padahal mereka tidak menetapkan sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu mu'minan annahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang tersebut arbut Orang tersebut tidak dikatakan beriman kenapa anu, terhadap siapa? Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nattabi'ur rasul. Kita kami mengikuti Rasul. Wa nattabi'al Qur'an dan mengikuti Al-Qur'an. Inilah ahlu sunnah. Ngikutin Al-Qur'an dan juga ngikutin As-Sunnah. Fama asbathahul Qur'an asbatna. Maka semua yang ditetapkan oleh Al-Qur'an berupa nama dan sifat asbatnahu. Kita kami pun menetapkannya. Wa ma asbatahu Rasul, asbathnahu dan semua yang Rasulullah tetapkan kita pun menetapkannya. Wa ma nafahu Al-Qur'an au nafahu Rasul, nafainahu. Masya Allah. Dan semua yang ditiadakan oleh Al-Quran atau yang ditiadakan oleh Rasulullah wasallam nafainahu kita meniadakannya. Paham ya? Kita meniadakannya. Paham maksudnya? Ini berarti menunjukkan kita itu benar-benar patokannya landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukan yang lainnya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang itu bersandar pada Al-Qur'an Sunnah tenang keadaannya hidupnya tenang sudah. Paham ya? Mau orang ribut di luar sana, eh, di Nah, barakallahu fikum pemerintahan ribut yang semisalnya gara-gara apa? Masalah undang-undang ini, undang-undang itu enggak usah bingung. Enggak usah ribut. Rezeki itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur undang-undang rezeki manusia bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala manusia itu hanya perantara. Kalau manusia sudah mati, paham ya? Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan rezeki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Maksudnya bagaimana? Jangan bergantung rezeki kita kepada manusia, jangan. Keliru. Gantungkan rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala itu senantiasa apa? Zatnya Maha Hidup, enggak pernah mati. Tapi kalau manusia bisa mati atau tidak? bisa mati. Keliru orang yang menyandarkan rezekinya kepada manusia. Apalagi kepada yayasan. Paham ya? Tambah keliru lagi. Paham ya? Apalagi kepada Syekh Fulan, Syekh Halan keliru lagi. Paham ya? Sandarkan rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Masya Allah bagus sekali ini ya. Kata beliau, wala nata'addal Qur'an was sunnah fin nafyil isbat. Kita tidak melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah di dalam masalah meniadakan, menetapkan. Meniadakan nama yang tidak sesuai dengan Allah Ta'ala dan menetapkan nama yang layak bagi Allah SWT. Wa Ta'ala. Hadihi tariqatus salaf salaf. Inilah jalannya, metodenya para salaf. Paham ya? Kembali kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kembali kepada hawa nafsu. Jangan. Paham ya? Kalau kita kembali ke hawa nafsu, parah, rusak nanti. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau orang itu kembali ke undang-undang manusia, itu biasanya sedih, panik, bingung, stres, paham ya? Nah, barakallahu fikum akhirnya apa? Banyak orang yang hingga saat ini meninggalkan sesuatu yang apa? Yang pasti wajibnya gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang belum tentu dan tidak pasti keberadaannya. Apa masalah masalah apa itu? Masalah corona belum tentu belum pasti di masjid dan meninggalkan salat jamaah duluan. Paham ya? Kalau salat jamaah pasti wajibnya enggak? Sudah pasti wajibnya, tapi corona apakah pasti dan mesti di masjid? Tidak, di pasar mungkin banyak itu loh. Kalau mau banyak-banyakan ya, masjid itu tempat yang suci, tempat yang bersih. Orang masuk ke masjid eh, biasanya wudhu terlebih dahulu. Tapi kalau pasar, eh, pasar tahu sendiri bagaimana keadaannya kotor. Kemudian orang terkadang masuk pun mana ada orang mau masuk pasar wudhu dulu. Jarang sekali kan? Jadi kalau mau dilihat lebih banyakkan mana coronanya? kalau benar-benar ada koronya di situ, ya dipasar itu lebih banyak gitu loh. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi semuanya sandarkan kehidupan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menempuh sebab-sebab yang syar'i karena menjalankan sebab itu merupakan apa? kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan yang semisalnya karena seorang hamba manakala dia menyandarkan semua aspek kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti meninggalkan sebab tapi tetap menjalankan sebab-sebab yang syar'i karena menjalankan sebab syar'i merupakan kesempurnaan tawakul atau tawakul bila asbab qadhun fi syariah tawakal tanpa menempuh sebab adalah celaan terhadap syariat. Nasrullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.